Maksudnya yaitu kita tidak mengatakan seorang pun dari kaum muslimin kamu pasti masuk surga. Sebagaimana kita juga tidak boleh memastikan seorang pun di antara kaum muslimin dengan mengatakan kamu pasti masuk neraka. Ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan satu hal yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu salah satu kuruk dari permasalahan ini tidak boleh mengatakan seorang pun di antara kaum muslimin sebagai seorang syahid. Ya, dia sifulan syahid, sifulan syahid. Demikian yang dikatakan Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahih dalam kitab sahihnya syahid Fulan, syahid Hasan Al-Banna, syahid Abdullah Azam misalnya, syahid Muhammad bin Fulan misalnya, syahid Hussein, syahid Khomeini dan lain-lainnya. Itu tidak dibolehkan. Karena apa? Karena ini artinya kalau kita katakan mereka dia itu syahid artinya dia pasti masuk ke dalam surga. Sebab tidak ada seorang pun yang mati syahid kecuali dia masuk ke dalam surga. Oleh karena itu permasalahan ini masalah yang uh, cukup penting harus kita ketahui. Tidak boleh kita memastikan seorang pun di antara kaum muslimin kamu masuk surga. Apalagi kamu masuk neraka. Ya. Kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Kecuali orang-orang yang memang ada nasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sifulan, ya misalnya sifulan penduduk surga, maka kita juga harus meyakini bahwasanya sifulan masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, eh, Al Abu Bakar fil jannah misalnya. Abu Bakar tempatnya di dalam surga. Tentu kita wajib meyakini bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang yang salah seorang salah seorang dari penduduk penduduk surga. <coughs> Demikian juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Umar fil jannah. Umar tempatnya dalam surga. Maka kita juga harus meyakini si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan nama yang Umar, maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salah seorang daripada penduduk surga. Ataupun Rasulullah SAW memberikan ciri-cirinya. Seperti ketika Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, Ya Bilal, aku mendengar bunyi terompamu di dalam surga. Ini artinya Bilal juga salah seorang penduduk surga. nggak mungkin terompanya saja yang masuk dalam surga, Bilal yang enggak. Ya. Nah, jadi di dalam mengatakan seorang kamu masuk surga, itu tidak bisa kita katakan seperti itu kecuali jika ada nas yang soreh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Inna la naqulu an ahadin muayyanin min ahli al-qibla innahu min ahli jannah atau min ahli nar. Kita tidak boleh mengatakan salah seorang pun, seorang uh, uh, salah satu ataupun seseorang tertentu ber kalangan kaum muslimin dia penduduk surga ataupun penduduk neraka illa min illa man akhbara Thariq sallallahu alaihi wasallam annahu min ahli jannah kecuali jika memang ada berita Rasulullah SAW bahwasanya si fulan itu masuk ke dalam surga salah seorang penduduk surga seperti apa kal asyati radhiyallahu anhum sebagaimana 10 para sahabat yang diberitakan Rasulullah SAW masuk ke dalam surga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, yang isinya, yang isinya itu mengenai menyebutkan menyebutkan para sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari uh, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala dia berkata Ashhadu ala Rasulullah anni sami'tuhu yaqul. Aku menyaksikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan aku, eh, aku mendengar beliau pernah mengatakan asyratun fil jannah. sepuluh orang yang pasti masuk ke dalam surga. An-nabiyyu fil jannah. Nabi dalam surga. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar dalam surga, Umar fil jannah, Umar dalam surga, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah fil jannah, wa Zubair bin Awam fil jannah, Sa'id bin Malik fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Dalam riwayat yang lain disebutkan Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Bapak ada beberapa hadis yang menyebutkan para sahabat eh, sepuluh orang sahabat ini dijamin masuk ke dalam surga. Nah itu. Kemudian para ikhwatiddin wa ayyakum Kemudian kita juga tidak boleh mengatakan kamu masuk ke dalam neraka, kamu pasti masuk ke dalam neraka kecuali jika ada dalil yang menunjukkannya, dalil bukti dari berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Misalnya Abu Lahab, dalilnya apa? Jelas dalam Al-Qur'an, dalam surat apa namanya? Al-Lahab apa Al-Masad? Sama aja. Ya, Al-Masad atau Al-Lahab. Seperti apa lagi? Hah, Firaun. Seperti apa lagi? Hah? Aman. Abu Talib? Hah? Ayahnya Rasulullah? Masuk neraka. Orang-orang kufar gimana? Berani gak kita katakan kamu masuk neraka? Misalnya antum ketemu dengan orang Cina, bapak masuk neraka. Hah? Gimana? Kok ada yang macam boleh antara boleh dan enggak? Kita ketemu dengan orang Nasrani, berani enggak kita katakan bapak masuk neraka? Hah? Mengapa? Tidak ada nama Hah? Rasulullah SAW dalam Quran sebut, sering disebut katakan orang-orang kufar khalidina fiha. Hah? Gimana? Boleh? Boleh kalau ada kaitan. Bapak kalau mati begini bapak masuk neraka. Itu boleh. Kalau bapak mati dalam agama seperti ini, bapak jelas masuk neraka. Karena apa? Karena dia Orang kafir. Dan orang kafir khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Bahkan malam yukafirul kafir fa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Maksudnya kafir di sini kafir yang sudah jelas seperti orang Yahudi, orang Nasrani, orang uh, Hindu, orang Buddha. Ya. Kalau ada yang mengatakan mereka itu sebenarnya apa eh, pakai sebenar-sebenarnya. Ya, ini berarti diragukan jangan-jangan orang ini sudah kafir. Jadi demikian para azza wa jalla. Jadi kalau orang yang kafir ya, kalau orang yang kafir yang masih hidup belum tentu dia masuk ke dalam neraka. Bisa jadi ternyata dia pada akhir masa hayatnya dia masuk Islam sebagaimana pembantu Rasulullah yaitu seorang anak yang beragama Yahud Ketika Rasulullah ketika dia sakit yang di sakit yang membawa kematiannya, Rasulullah datang menjenguk. Rasulullah SAW mengaju, uh, mengajak dia untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian anak ini melihat pada bapaknya. Apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim. Taati apa yang disebutkan oleh Abu Qasim. Maksudnya Rasulullah SAW. Maka dia menyebutkan Asyadu la ilaha illallah Asyadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk surga masuk surga padahal dia belum belum berbuat ibadah, berbuat baik sedikit pun kecuali hanya menyebutkan syahadat. Nah, demikian. Enak sekali. Emang begitulah nasibnya. Antum pun kalau seandainya begitu nanti pada akhir hayat antum ucapan terakhir la ilaha Muhammad Rasulullah sudah dalam surga. aja demikian para kafir dinasallahu wa iyyakum. Kemudian Kalau seorang yang melakukan dosa besar, tentu kita tidak dapat mengatakan kamu pasti masuk ke dalam neraka sebagaimana yang dulu pernah saya singgung kisah dua orang sahabat yang satu soleh yang satu tidak yang soleh ini senantiasa memberinya nasihat supaya meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat namun dia masih tetap bertahan dengan perbuatan maksiat tersebut sampai-sampai yang soleh ini mengatakan Demi Allah, saking jengkelnya, demi Allah kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi malah sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala uh, mencela orang ini dan mengatakan yang mengatakan tidak akan diampuni oleh Allah, orang yang ini, orang yang soleh itu akhirnya dimasukkan ke dalam neraka dan yang berbuat maksiat di diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Walisalafi fi syahadati bil jannah salah satu akwal ulama-ulama salah tentang persaksian masuk ke persaksian terhadap seseorang yang masuk surga ada tiga pendapat. Tiga, tiga pendapat. Pertama, Allah yushadu li ahadin illa lil anbiya. Tidak tidak boleh mengatakan si fulan masuk surga kecuali hanya untuk para nabi saja. Wahada yung an Muhammad bin Hanifah. Ini merupakan pendapat Muhammad bin Hanifah wal Auza'i dan Imam Auza'i. Yang kedua annahu yushadu bil jannah li kulli mu'minin jaa fihi nafs. Yaitu dipastikan seseorang masuk ke dalam surga, setiap mukmin yang masuk ke dalam surga yang ada dalilnya dari nafs yang tercantum dalam nafs. Wa hada qaulun katsirun minal ulama'i wa ahli hadis. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama dan mayoritas ahli hadis. Yang ketiga, annahu yushadu bil jannati laha ula'i liman syahida mu'minun. Yaitu boleh menya, me, me, menyatakan seorang masuk dalam surga jika memang persaksian itu diberikan oleh kaum muslimun. Jadi kalau kaum muslimun mengatakan dia baik, surga maka dia pun masuk surga. Jadi ada tiga pendapat. Kita lihat bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan poin ketiga ini. Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janais menyebutkan wasana'u bil khairi 'alal mayyit min jami'il muslimin as-sadiqin wa aqalluhum isnani min jiranihi al-'arifina bihi min dhawi salah wal 'ilm mujibun lahul jannah. Perhatikan ya. Pujian ya, pujian tentu pujian ini yang berkaitan dengan perkara-perkara yang baik ya. Pujian terhadap mayit dari seluruh kaum muslimin paling sedikit dua orang ataupun dari jiran tetangganya yang benar-benar mengenalnya syaratnya orang tersebut ataupun tentara tersebut memang orang-orang soleh dan orang-orang yang mengetahui ilmu. Jika demikian, mujibul lahul jannah. Maka orang yang disaksikan, ya, orang yang ditentukan tersebut, itu menunjukkan dia pasti akan masuk ke dalam surga. Menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Dalilnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu marra 'ala Nabi sallallahu bil jannah bil janaz bi janazatin. Uh, jenazah ketika jenazah melintas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usni 'alaihi khairan. Kemudian orang-orang memberi pujian terhadap jenazah ini. Wah, ini orang baik, ini orang soleh begitu. Wa tataba'atil alsun bil khairi sehingga berita ini menyebar. Semua masing-masing orang mengatakan, oh si fulan yang baik, yang soleh, yang takwa sudah meninggal dunia. Kemudian faqalu kana ma alimna yuhibbullah wa rasulah. Mereka katakan, setahu kami dia ini sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata bersabda, wajabat, wajabat. Pasti, pasti Wa marra bi janazatin fa usniya 'alaihi Kemudian melintas lagi satu jenazah. Tetapi orang-orang mencela jenazah ini. Wa tataba'atil alsun laha bisyir. Dan orang dan berita ini sampai menjadi buah bibir. Oh, si fulan yang akhlaknya buruk, si fulan yang begini begitu, ya, sudah meninggal dunia. Faqalu mereka katakan bi'sal mar'u kana fi dinillah orang ini betul-betul buruk sekali agamanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wajabat wajabat wajabat pasti pasti pasti. Faqala Umar, Umar ber, bertanya karena dia lihat begitu ada jenazah yang dipuji orang banyak dikatakan wajabat wajabat wajabat. Begitu ada jenazah yang melintas, jenazah yang uh, tidak bagus agamanya. Rasulullah juga di, kemudian diberi eh, orang-orang mencela akhlak ataupun agamanya jenazah ini. Rasulullah juga mengatakan wajabat wajabat wajabat. Hal ini ditanyakan oleh Umar bin Khattab. Kemudian <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang kalian puji, kalian puji, maka orang tersebut pasti masuk ke dalam surga. Wajabat lahul jannah artinya pasti di sini maksudnya pasti masuk ke dalam surga. Kemudian, waman asnaitum alai syarran wajabat lahun nar. Barang siapa yang kalian celah akhlaknya ataupun agamanya, maka orang tersebut pasti masuk dalam neraka. Al-malaikatu syuhada'ullahi fis sama. Malaikat merupakan saksi Allah yang ada di langit. Kemudian wa antum syuhada'ullah fil ard. Sementara kalian adalah saksi Allah yang ada di bumi. Dalam riwayat yang lain wal mu'minuna syuhada'ullahi fil ard. Orang-orang mukmin merupakan saksi Allah yang ada di di, di bumi. Innalillahi malaikatan tantiqu ala alsinati nabi'a bani Adam bima fil mar'i minal khairi wasyir wasyarr. Sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang mengucapkan sesuai dengan ucapan Bani Adam Baik ucapan tersebut berupa pujian maupun celaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Dalil yang lain dari Abil Aswad Ad-Daili, Ad-Dili, dia berkata, "Ataitul Madinah wa qad waqa'a biha marad." Ketika aku datang ke Madinah, ternyata sedang berjangkit penyakit yang sangat uh, apa namanya? Uh, sangat berbahaya Wahum utan dari atan, Sehingga memakan banyak korban. Fajalastu ila Umar bin Khattab tamarrat janazatun fa'asna khairan. Kemudian aku pun duduk di dekat Umar bin Khattab. Pada saat itu melintaslah jenazah. Kemudian orang-orang memuji jenazah ini. Umar berkata, wajabat jadi dia berkata sama seperti apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Wajabat kata Umar. Fakultu, aku bertanya, maksudnya Abil Aswad Adili tadi, aku bertanya, ma wajabat ya Amirul Mukminin? Apa yang wajabat ya Amirul Mukminin? Apa yang pasti? Kala Umar berkata, kultu kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengucapkan perkataan sama seperti apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu ya. Mengenai persaksian kaum muslimin terhadap seorang jenazah. Yang kedua, Wa ma min muslimin yamutu yashhadu ar yashhadu lahu arba'atun min ahli abiyati jiranihi al-adnanin al-adnayin annahum la ya'lamuna minhu illa khairan illa qala Allah ta'ala wa tabarak qad qabiltu qaulakum aw qala bi syahadatikum ghufirtu lahu ma la ta'lamun. Tidaklah seorang muslim pun yang dia mendapat persaksian dari empat tetangganya yang paling dekat. Mereka memberi saksi bahwasanya tetangga yang meninggal ini tidak mereka ketahui kecuali seorang yang soleh dan orang yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku terima persaksian kalian. Ini tetangga, ya. Persaksian dari dari tetangga. Kemudian atau Allah Subhanahu wa taala berkata, Bishahadatikum, aku terima syahadat kalian, wufirtu lahu ma la ta'lamun dan aku ampuni dosa dosanya yang kalian tidak tahu." Jadi apa namanya jiran tetangga kita juga ada pengaruh terhadap kesuksesan kita di akhirat kelak. Makanya bagus-bagus dengan tetangga ya. Jadi apa yang apa yang mereka tidak tahu, mungkin ada perbuatan jeleknya yang mereka nggak tahu. Kata Allah, yang jelek yang kalian nggak tahu, aku ampuni. Kemudian kita lihat bagaimana fenomena di masyarakat. Apa kata Syekh Albani? Amma qawlu ba'din nas akibat salatil janazah. Adapun ucapan sebagian orang setelah salat jenazah, ma tashaduna fi Bagaimana kalian lihat mayat ini? Ishadu lahu bi khair. Saksikanlah dia dengan bahwasanya ini orang baik-baik. Fayujibuna lahu bi qali salih. Mereka akan ramai-ramai menjawab saleh. Kan ini yang pernah dan sangat masyuri di tengah masyarakat kita kan. Setelah selat habis salat, gimana menurut Bapak-bapak, Ibu-ibu mayat? Bagus, bagus. Kan gitu. Ya, baik, baik. Akan sampai tiga kali. Mereka itu berdalilkan dengan dalil ini. Dengan hadis yang telah kita bacakan tadi. Apa kata Syekh Albani? Fa falaisa huwa muradu bil hadis qat'an. Tidak seperti ini maksud daripada hadis. Bal huwa bid'atun qabihatun. Bahkan ini merupakan bid'ah yang sangat keji. Li'annahu lam yakun min amali salaf. Tidak pernah orang salaf uh, para salaf terdahulu melakukan seperti ini. wa li'anna alladhina yashhaduna bidzalik la ya'rifuna al-mayyita fil ghalib. Dan kebanyakan yang memberi persaksian baik-baik itu kebanyakan mereka nggak tahu bagaimana tingkah si mayit ini balqad yashaduna bi khilafi ma ya'rifun istijabatan li raqabati talib syahadati bil khair. Bahkan mereka tahu ini si mayit ini betul-betul brengsek waktu waktu hidup. Tapi karena imamnya baik, ya dah baik-baik <laughs> kan begitu. ya eh, kan enggak enggak mungkin antum tahu orang ini jahat, peminum segala macam. Ketika setelah sholat jenazah, apakah bapak-bapak lihat orang ini baik? Enggak mungkin, enggak baik, Pak. Itu cari berantem namanya. Ya. Jadi kalau kita lihat semua pasti mengatakan <laughs> baik, baik dan ini perbuatan bid'ah. Ya. Jadi bukan disandiwarai. Ya kalau seandainya itu yang dimaksud hadis, ya mudah sekali kan begitu. Mudah sekali. Anda tinggalkan saja duit agak-agak 5 ribu, 100 ribu, kasihkan 10 ribu, 10 ribu satu orang, nanti bilang aku baik ya, wasiat. jadi <laughs> baik dia. Apa bedanya dengan permintaan si imam? Bapak-bapak, gimana? Kira-kira baik gak ini? Baik. Sekali lagi ya bapak-bapak. Baik gak? Baik. Sekali lagi. Kan begitu kalau kita lihat. Ya, memang beginilah kenyataannya di lapangan. Mereka sebenarnya berdalilkan dengan hadis ini, tetapi tidak nyenggol sedikit pun maknanya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Albani di Yordan sana mengetahui masalah ini. Ini artinya penyakit ini tidak hanya di Indonesia. Ya, penyakit ini bid'ah ini tidak hanya di Indonesia, artinya di seluruh dunia ada. Mengapa mereka katakan ini? Zannan minhum anna dzalika yanfa'ul mayit Mereka mengira hal itu bermanfaat untuk si mayit. Wajahlan minhum bi anna syahadatun nafi'ah innama hiya allati tuwafiqul waqi'. Mereka enggak tahu bahwasanya persaksian yang bermanfaat itu jika memang cocok dengan kondisi orangnya. Orang yang dipersaksikan. Jadi kalau dia seorang yang peminum, pemabuk, main perempuan dan lain-lain yang nggak pernah sholat, ketika meninggal dikatakan baik-baik. Ini kan artinya apa namanya? Mau nokoh-nokohin malaikat. Ya kan? Mau nokohin Allah, enggak nggak bisa. Bagaimana? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Nah, jadi demikian. Nah, sekarang saya tanya. Saya tanya antum. oke lah tidak dalam masalah itu. Karena bagaimanapun kalau sudah di majelis uh, setelah jenazah, nggak akan mungkin antum mengatakan kalau memang orang ini jelek, buruk, buruk akhlak, buruk agamanya nggak akan mungkin antum mau uh, apa namanya berbeda dengan apa yang diminta oleh sang imam. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya masyarakat yang mengatakan orang ini baik tetapi sebenarnya nggak baik, tapi menurut masyarakat dia baik. Contohnya lah ya, paling gampang. Masyarakat hidup di lokalisasi. Ya. Di lokalisasi, biasalah, biasanya lokalisasi itu ngapain di situ? Macam-macam lah kan begitu. Ah, kebetulan yang meninggal nih ah, uh, yang punya orang yang punya tangan di pemerintahan, mungkin punya jabatan yang sering membacking mereka ini. Kan begitu. <coughs> Ah, tentunya ketika mereka dikata di, di, ditanyakan bagaimana menurut bapak ini, apa kata mereka? Baik kan? Ditanyai semua para apa namanya tuna tuna apa itu namanya? Tuna susila. Ataupun dengan sebutan kembang-kembang kertas kan begitu. Ya. Kalau ditanyakan bagaimana menurut ibu ini? Menurut kamu ini? Baik. Dia seling menolong saya. seling Pokoknya baiklah. Lantas ini bagaimana? Kan begitu. Ataupun di masyarakat yang memang terbiasa dengan perbuatan bid'ah. Kalau maulidnya dia dia amirnya. <laughs> Begitu. Dia ketua ketua ketua PH P, P apa ya? PHBI. Kalau wiridnya dia yang paling kuat suaranya. Kalau tahlilnya dia yang paling kuat gelengannya. Ya, kalau zikirnya apalagi? Kan begitu. Apalagi tepung tawarnya lebih tinggi dia lemparannya. Jadi masyarakat melihat orang ini memang betul-betul manunggal dengan rakyat. Kan begitu. Manunggal dengan rakyat. Tentu masyarakat yang memang masyarakatnya seperti itu akan menilai dia baik. Bagaimana dengan persaksian dari mereka ini? Hah? Makanya di sini disebutkan. Syekh Albani menyimpulkan, "I'lam, ketahuilah anna majmu'a hadhil ahadits tsalatsah yadullu ala anna hadhihi syahadah la yahtassu bis sahabah." Bahwasanya hadis yang tiga yang kita bacakan tadi menunjukkan persaksian tersebut tidak hanya khusus untuk para sahabat. Kalau sahabat yang menyaksikan orang ini baik, wah itu jelas baik. Mengapa? Mengapa? Persaksian para sahabat. Jika para sahabat mengatakan ini baik, berarti itu jelas baik. Mengapa? Hah? Karena mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk ini permasalahannya. Ketika mereka mengatakan mengatakan orang ini jujur, artinya memang benar-benar jujur. Karena mereka tahu bagaimana sebenarnya jujur menurut Islam. Ketika mengatakan orang ini orang soleh, mereka tahu sebenarnya yang soleh itu bagaimana menurut Quran dan Sunnah. Sehingga klaim seorang sebagai seorang yang soleh itu tepat menurut kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari kan, yang dikatakan takwa adalah uh, eh, anta amalu ala nurim minallah kan begitu. Kamu beramal mentaati Allah berdasarkan dalil dari Allah Eh, tarju tawab Allah, menginginkan harapan, menginginkan pahala dari Allah. Antaturkal maksiyah kamu meninggalkan maksiat ala nuri minallah, berdasarkan nur dari Allah. Khaufan iqabahu, karena takut dengan azabnya Allah. Itu dikatakan takwa. Dan para sahabat mengetahui takwa itu bagaimana. Makanya kalau seorang sahabat mengatakan orang ini takwa, bagaimana kira-kira? Memang orang ini benar-benar takwa sebagaimana yang diinginkan oleh Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat. Hadis-hadis ya, yang telah kita bacakan, Rasulullah menyebutkan tetangga-tetangga misalnya. Tidaklah ada empat tetangga menyaksikan seorang ini seorang yang baik kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatakan orang ini orang baik. Adapun yang yang mereka tidak tahu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menandakan apa? Menandakan persaksian ini tidak hanya milik sahabat. Lantas bagaimana dengan yang tadi? Dengan persaksian orang-orang awam yang tidak mengetahui apa itu takwa, yang nggak mengetahui apa itu soleh, yang nggak mengetahui apa itu ibadah menurut sunnah. Nah, bal hiya ba'dahum minal mu'minin. Bahkan ini merupakan boleh juga dilakukan oleh Orang-orang mukmin Alladhi ala tariqatihim yang ada di atas manhajnya para sahabat. Fil imani wal ilmi sidq Baik di atas keimanan, di atas ilmu dan di atas kejujuran. Jadi tidak sembarangan, tidak seluruh kaum muslimin. Ya. Persaksian baik, baik menurut siapa? Bukan baik menurut selera saya, karena apa? Mungkin karena selama saya hidupnya dia sering ngirim gulai ke rumah saya, maka dia jadi saya katakan baik walaupun dia nggak pernah sholat, walaupun dia apa namanya suka minum-minum keras, tapi karena sering ngirim, ngirim gulai, ngirim macam-macam, ngirim amplop terkadang, kan begitu, jadilah dia baik. Karena kebanyakan manusia ini kalau dia sudah mendapat maslahat dari seorang, ya itu biasa dipandang baik kan begitu. Nah, ataukah menurut masyarakat? Kalau kita lihat kalau kebaikan tersebut dipandang dari sisi pandangan masyarakat, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilih." Seandainya kamu mengikuti orang uh, kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkan kamu dari agamanya. Lantas yang mana? Kan begitu. Oleh karena itu, tidak lain dan tidak bukan seluruh kaum muslimin, tetapi mereka yang berada di atas manhajnya para sahabat dari sisi ilmu, keimanan dan kejujuran. Jadi mereka-mereka inilah, persaksian mereka inilah yang menjadi standar. Ya. Bukan persaksian masyarakat masyarakat awam. Bukan persaksian masyarakat masyarakat jahil. Bukan persaksian masyarakat masyarakat yang tidak tahu Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi persaksian sandiwara macam yang kita sebutkan tadi. Baik, baik. Buruk, enggak, baik kan begitu. Jadi tidak demikian yang dimaksudkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabihada jazama al-Hafidh Ibnu Hajar. Dan pendapat inilah yang dipastikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi demikian para hafidzin, azinallahu wa iyyakum mengenai persaksian ya, mengenai persaksian seorang muslim kepada muslim yang lain persaksian mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama persaksian mereka ini berdasarkan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penilaian mereka ini berdasarkan manhatnya para sahabat. Bukan manhat manhat yang di luar dari manhat para sahabat. Jadi demikianlah kajian kita singkatlah pada sore hari ini karena waktu juga sudah mendung. Uh, namun pada intinya ya, pada intinya kita tidak boleh menyatakan seseorang itu masuk ke dalam surga kecuali ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita memberi persaksian atau seorang atas seorang itu pun persaksian orang ini orang baik, bukan persaksian orang ini masuk surga. Ya, Sekali lagi, hadis-hadis yang terakhir yang kita baca, persaksian yang kita berikan kepada seorang muslim yang lainnya yang memang soleh benar sebenar-benarnya persaksian mengatakan dia itu orang yang baik bukan persaksian orang ini pasti masuk ke dalam surga namun dengan persaksian kita tersebut dapat berpengaruh mempengaruhi posisinya nanti di akhirat apakah dia masuk surga apakah dia salah seorang dari penduduk neraka. Jadi demikianlah pada hari ini uh, semoga ya sedikit ada ya daripada tidak ada tadi Afwan tadi ada kendala sedikit di jalan maka agak terlambat. Saya kira demikian saja aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafur.